para pendengar radio Roja yang berbahagia Malam ini kita akan insya Allah membahas tentang fikih bagaimana kita berudhiyah yaitu berkorban. Sesungguhnya korban atau udhiyah adalah merupakan ibadah yang sangat besar dan agung. Di mana syariat udhiyah itu ia diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melalui mimpi di mana beliau bermimpi menyembelih anaknya. Ya, dan tentunya tentunya mimpi para nabi adalah wahyu. Namun subhanallah Ismail alaihissalatu wassalam seorang anak yang dididik oleh ayahnya yang tumbuh di atas ibadah dan keimanan kepada Allah. Ya ketika mengetahui mimpi ayahnya ia segera berkata ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin Hai ayahku, ya lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Engkau akan dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, ketundukan yang luar biasa. Ya, Di mana seorang anak ketika melihat ayahnya diberikan wahyu oleh Allah bahwa ia yang menyembeli anaknya, maka segera ia tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Jika memang itu perintah Allah, ia tidak berkata mengapa begini, mengapa begitu. Tidak pula protes kenapa saya yang disembelih, kenapa dan ya dan lain-lain. Ini akan tetapi demikianlah ketundukan yang seharusnya seorang hamba. Ya, tanpa berpikir panjang, ketika Allah memerintahkan suatu perintah, segera kita katakan sami'na wa ata'na kami mendengar kami taat inqiyadun kamil ya sebuah ketundukan yang sempurna kepada Allah Rabbul Alamin dan kemudian ya ketika Allah ketika Nabi Ibrahim hendak apa menyembelih anaknya maka Allah Subhanahu wa taala ia menggantikan ya sebuah korban yang agung yaitu dengan seekor kambing. Ini adalah merupakan pensyariatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dinu Ibrahim demikian pula itu adalah dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat al Islam, ma'azani Allah wa iyyakum, berkorban atau berudhiyah disyariatkan menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Adapun Al-Quran Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka salatlah li rabbika untuk Rabbmu. Wanhar dan sembelihlah. Sebagian ahli ilmu ay al-udhiyah ba'da salat id. Artinya berkorban setelah salat id. Adapun hadis maka disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doha bikabshaini amlahaini akronaini, zabahahuma biyadihi, wasamma wa wawadah rijlahu ala sifahiha. Wa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berudhiyah, ia berkorban dengan dua ekor kambing yang gemuk yang berwarna putih, ya dan bertanduk, di mana Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Beliau member, menyebut bismillah dan bertakbir. Dan beliau meletakkan ya kakinya di atas sifah yaitu ya leher binatang korban yang akan disembelih. Adapun ijma, maka kaum muslimin semua berijma akan disyariatkannya berkorban. Namun terjadi ikhtilaf mengenai hukumnya. Apakah term, ya hukumnya wajib ataukah sunnah? Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Dan ini pendapat Rabi'ah. Demikian pula Al-Auza'i dan Abu Hanifah. Dan sebagian dari madhab Malikiyah. Mereka berdalil yang pertama Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbimu dan sembelihlah dan ini perintah wal aslu fil fil amri al wujub sementara perintah itu pada asalnya menunjukkan kepada wajib mereka juga berdalil dengan hadis Jundub bin Sufyan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda man dhabaha qabla an yusalli ya'ud makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah siapa yang menyembelih sebelum salat di Idul Adha hendaklah ia menggantikan dengan binatang lain. Ya kata-kata hendaklah ia menggantikan, kalaulah itu hukumnya sunnah, Rasulullah tidak akan mewajibkan. Namun ketika itu adalah sunnah, itu menunjukkan hukumnya. Eh, ketika Rasulullah memerintahkan, ya untuk mengganti hewan yang disembelih sebelum sholat, itu menunjukkan bahwa hukumnya wajib kata mereka. Demikian pula mereka berdalil dengan hadis yang diikhtilafkan akan kesahihan atau ya apakah dia apa namanya mauquf ataukah ya marfu akan tetapi ya Syekh Al-Bani rahimahullah mengatakan hasan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana Siapa yang punya kemampuan, namun ia tidak berudhiyah, maka jangan sekali-kali ia mendekati musola kami, itu lapangan tempat solat. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia melarang untuk mendekati musola bagi mereka yang tidak berudhiyah. Itu menunjukkan bahwasanya udhiyah itu hukumnya wajib. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala kulli ya ya ahli baitin. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa wajib atas setiap ahli bait ya untuk berudhiyah atau menyembelih di setiap tahunnya au kamaqal Nah, ini adalah merupakan dalil-dalil yang dijadikan oleh pendapat pertama yang menunjukkan akan hukum wajibnya udhiyah. Adapun ikhwatul Islam jumhur ulama dan ini pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ini berpendapat bahwa itu adalah hukumnya sunnah muakkadah bukan wajib. Mereka berdalil yang pertama dengan hadis Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا Apabila telah masuk sepuluh awal Dhul Hijjah dan seseorang dari kamu hendak ya berudhiyah perhatikan kata-kata seseorang dari kamu hendak berudhiyah maka janganlah ia ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun juga Kata mereka kata-kata apabila seseorang dari kamu hendak berudhiyah itu menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Sebab kalaulah itu hukumnya sunnah, Rasulullah SAW tak akan mengatakan dan seseorang dari kamu hendak berudhiyah. Ya. Akan tetapi pendalilan dengan hadis ini ya adalah sesuatu yang uh, fihi nazar ya kurang kuat. Kenapa? Ya, sebab kata-kata dan seseorang dari kamu hendak berudhiyah tidak mutlak Wo itu hukumnya menunjukkan kepada sunnah. Sebab ketika Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa yang mau silahkan ia beristiqomah. Apakah berarti istiqomah hukumnya sunnah? Tidak. Tentu istiqomah hukumnya wajib, tapi Allah mengatakan siapa yang mau di antara kalian beristiqomah silahkan. Kemudian dalil jumhur yang paling kuat yaitu ya bahwa para sahabat Rasulullah yang menyatakan bahwa itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Bahkan Al-Marwa Al-Mawardi berkata warwiya an sahabati radhiyallahu anhum ma bihi al ijma'u ala suqutil wujub dan telah diriwayatkan dari para sahabat yang bisa dikatakan bahwa itu ijma' ya bahwa udhiyah itu tidak wajib. Demikian pula dari hadis dari apa asar Abu Suraihah ia berkata, aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berudhiyah. Dan dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, ini la ada la ada ul abha wa ini la musir." Atau al-alwa musar. Ya. Aku meninggalkan berudhiyah dan aku ini mampu makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya karena aku takut bila tetangga aku memandang bahwa itu hukumnya wajib atas diriku sebab ikhtilaf daripada pendapat yang antara yang ini dan itu yaitu apakah ya sesuatu yang diriwetkan dari para sahabat ini dinyatakan bisa dinyatakan ijma atau tidak? Ya, kalau ternyata itu ijma, apakah dari jenis ijma yang sifatnya qat'i, pasti, ataukah yang sifatnya masih dhanni, masih diperkirakan adanya ijma? Ya, yang tampak bahwa itu adalah sifatnya masih dhanni, masih diperkirakan karena ya masalahnya adalah masih ada pendapat-pendapat yang menunjukkan akan apa bahwa itu hukumnya wajib. Nah, ketika ijma ini yang sifatnya dhanni masih diperkirakan bahwa itu adalah ijma, apakah dia bisa mengalahkan kekuatan dalil-dalil yang menunjukkan hukumnya wajib? Ya. Mereka yang mengatakan bahwa ya, tidak ada karena tidak ada satupun sahabat yang yang diriwayatkan dari para sahabat bahwa mereka berpendapat wajib atau bahkan bisa dikatakan bahwa itu ijma walaupun sifatnya masih perkiraan yang mereka berkata maka itu hukumnya sunnah Adapun mereka yang mengatakan bahwasannya ijma yang sifatnya perkiraan tidak bisa mengalahkan ya sesuatu yang dalil yang sudah jelas pasti menunjukkan akan wajibnya maka ya tidak bisa untuk dijadikan yaitu memalingkan dari makna wajib kepada sunnah. Dan ini yang kemudian dibela atau dipegang oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga dan juga dirojikan oleh Syekh Al-Bani demikian pula Syekh Muhammad bin Salih al Thaymin, rahimahullah Allahu a'lam Kemudian al Islam binatang apa yang ya, ya yang digunakan untuk berudhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. agar mereka berzikir atau menyebut nama Allah atas apa yang Allah berikan rizki kepada mereka dari bahimatul an'am, dari hewan ternak dan bahimatul an'am ikhwatal Islam ya dalam bahasa Arab dimutlakan kepada tiga yaitu unta, sapi dan kambing. Ya, domba masuk di dalamnya. Dan dihikayatkan ya, dari ahli ilmu bahwa ini adalah ijma. Akan tetapi Ibn Munzir menghikayatkan akan adanya pendapat lain. Ya, yaitu perkataan Bilal bin Rabah yang berkata ma kuntu ubali lau dhahaitu bidikin aku tidak peduli kalau aku berkorban dengan seekor ya e, ayam jantan akan tetapi yang rojih adalah pendapat jumhur ya karena tidak pernah dinukil bahwa Nabi saw Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga yang lain bahwa berudhiyah dengan apa dengan selain kambing atau sapi atau apa atau unta. Adapun e, unta, maka ini mencukupi 10 orang. Sedangkan sapi, maka itu mencukupi 7 orang. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشترطنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة Ya, kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Lalu hadirlah waktu udhiyah. Maka kami pun bersekutu ya untuk satu ekor sapi tujuh orang dan satu ekor unta sepuluh orang. Hadis ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwa untuk unta ya mencukupi sepuluh orang. Dan untuk sapi itu mencukupi tujuh orang. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Memang terjadi ikhtilaf apakah unta mencukupi sepuluh orang atau tidak. Karena dalam riwayat-riwayat yang lain seperti hadis Jabir bin Abdullah disebutkan bahwasannya ya unta mencukupi tujuh, sapi pun tujuh. Demikian pula riwayat-riwayat yang lainnya menyebutkan demikian. Adapun yang menyebutkan tentang sepuluh bersendirian padanya Hussein bin Waqid. Walaupun dia seorang yang fiqah, akan tetapi Imam Ahmad berkata pada hadisnya ada tambahan yang tidak diketahui apa dia. Sehingga ya masih diragukan tambahan 10 ini. Barangkali itu adalah wahamnya dia. Ya, yang jelas, yang lebih selamat tentunya ia memilih pendapat yang mengatakan bahwa unta mencukupi 7. Ya, demikian pula sapi pun ya, men, apa, mencukupi 7. Maka apabila tujuh orang bersekutu, maka silahkan. Demikian pula apabila kurang dari tujuh orang, enam, lima, Apabila mereka bersekutu untuk membeli seekor sapi pun boleh. Yang salah lebih dari tujuh. Ya, seperti yang banyak dilakukan misalnya di perusahaan atau di sekolah-sekolah. Ya, di mana gurunya mengambil ya apa namanya iuran masing-masing anak 25 ribu katanya buat beli kambing atau sapi subhanallah ini jelas menunjukkan atakan ketidakfahaman dia terhadap ya syariat kita yang mulia ini Berapa umur daripada binatang ternak yang disembelih? Rasulullah disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadhbahu jaz'atan min ad Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali kalau sulit untuk kalian dapatkan musinnah. Maka silahkan menyembelih jad'ah dari do'en, itu domba. Dari kambing. Musinnah. Di sini Rasulullah mengatakan, jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Ya. Musinnah untuk sapi itu adalah yang punya dua tahun dan masuk tahun ketiga. Ya umurnya dua tahun dan masuk umur ketiga. Sedangkan unta, musinna disebut dengan musinna, yaitu yang berumur lima tahun dan masuk ke enam. Dan untuk kambing, ya, maka ikhwatal Islam dibedakan antara dha'n, ya domba, biri-biri, dengan kambing biasa Adapun untuk biri-biri ikhwatul Islam Azan ya Allah wa iyyakum ya, maka mencukupi satu satu tahun. Yang disebut dengan musinnah itu adalah yang masuk satu tahun. Dan masuk tahun yang kedua, tapi kalau ternyata tidak ada, maka silahkan jad'ah, yaitu yang umurnya enam bulan, ini untuk biri-biri. Adapun untuk kambing, maka ya tidak boleh kurang dari satu tahun. Ikhwatal Islam ya a'azzani Allah wa iyyakum ini adalah umur ya daripada e, kambing yang hendak disembelih makanya disebutkan dalam hadis Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala dhaha khalun li yuqalu lahu Abu Burdah qabla as-salah فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذع من من المعز قال اذبحها ولا تصلح لغيرك ya bahwa pamanku yang bernama Abu Burdah berudhiyah berkorban sebelum sholat maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya kambingmu itu cuma kambing buat dimakan bukan kambing udhiyah artinya tidak sah lalu ia berkata wahai Rasulullah saya punya kambing yang lain tapi masih jad'ah. Ya, masih umurnya 6 bulan untuk kambing. Maka Rasulullah sabda, silahkan disembelih dan tidak mencukupi untuk selain engkau. Ini menunjukkan akhwatul Islam bahwa untuk kambing ya tidak mencukupi kurang dari satu tahun. Sedangkan untuk doan birwiri ya maka yang lebih bagus yang satu tahun masuk tahun yang ketiga eh, kedua maaf kecuali apabila tidak ada yang umur seperti itu maka diperbolehkan yang enam bulan kemudian harus diperhatikan di sana eh, aib-aib ya yang tidak boleh ada pada apa namanya eh, hewan kurban disebutkan dalam hadis Bara bin Azib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي Empat, aib yang tidak mencukupi hewan kurban. Artinya apabila hewan kurban tersebut ya ada empat aib di sini maka tidak sah. Yang pertama kata Rasulullah al-aura. Ya. Yaitu mata eh, ya hewan yang buta sebelah, pecak gitu. Yang kelihatan banget dia pecaknya. Kalau ternyata tidak kelihatan maka itu sah. Lebih-lebih yang buta, yang pecak aja nggak boleh. Gimana yang buta? Yang kedua, al-maridah al bayin maraduha. Yang sakit yang kelihatan jelas sakitnya. Artinya yang tidak ya tidak jelas kelihatannya boleh. Yang ketiga, al-arja al bayin arjuha. Ya, yaitu yang pincang. Ya, yang patah kakinya yang keempat yaitu wal kasira allati la tunqi yaitu yang sangat kurus ya. Sehingga kelihatan banget tulang-tulangnya. Maka ini ikhwatul Islam tidak mencukupi. Ya adapun kalau ternyata e, telinganya putus apa terpotong maka jumhur ulama mengatakan tidak mencukupi. Akan tetapi kalau kita melihat hadis tadi di mana Rasulullah SAW menyebutkan empat perkara saja, berarti selain daripada empat itu diperbolehkan. Namun jumhur memandang bahwa empat perkara ini bukan sebagai pembatasan akan tetapi yang senilai dengan empat salah satu dari empat ini, di mana yang sangat kelihatan sakitnya atau sangat kelihatan banget cacatnya, maka menurut jumhur itu tidak mencukupi. Bagaimana dengan yang tanduknya patah? Maka jumhur ulama berpendapat bahwa ya apa kambing yang tanduknya patah itu boleh ya untuk dijadikan udhiyah dan itu sudah mencukupi. Ya. ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Eh, binatang yang paling utama ya adalah yang paling besar pahalanya adalah unta. Kemudian sapi, kemudian kambing. Dan ini pendapat jumhur. Sebagian ulama berkata kambing itu yang paling utama karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ia menyembelih dua ekor kambing. Kalaulah yang paling utama itu unta, tentu Rasulullah saw ia berudhiyah dengan selain kambing. Akan tetapi dijawab oleh jumhur bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw ia ya untuk sebagai rahmat ya kepada umatnya ya bahwasannya bagi mereka yang tidak bisa mampu beli kunta, apa unta atau sapi ya hendaknya dia menyembelih kambing Wallahu alam di antara dalil yang menguatkan pendapat jumhur yaitu sebuah hadis ya mengenai keutamaan orang yang pergi Jumat di waktu yang lebih pagi. Disebutkan dalam hadis ya barang siapa yang pergi Jumat di waktu yang pertama dia seakan-akan berkorban dengan unta. Dan siapa yang pergi di waktu yang kedua seakan-akan ia berkorban dengan sapi. Siapa yang pergi di waktu ketiga seakan-akan ia berkurban dengan kambing dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya unta lebih utama daripada sapi dan sapi lebih utama daripada kambing. Wallahu a'lam. Dan tentunya, ya ketika kita e, memilih binatang yang hendak kita sembelih atau jadikan kurban, hendaknya kita ya memilih yang gemuk karena itu lebih besar pahalanya. Makanya Abu Umamah bin Sahal berkata, "Kunna nusamminul udhiyah bil Madinah wa kana al-muslimuna yusamminun." Kami dahulu ya menggemukkan hewan kurban di kota Madinah dan adalah kaum muslimin juga menggemukkan hewan-hewan kurban mereka. Makanya ikhwatal Islam ya semakin besar ya semakin besar pahala pula ya semakin kecil tentunya juga ya sesuai dengan ya itu daripada itu. Yang paling utama adalah yang berwarna putih, kemudian setelahnya yang keruh, setelahnya kemudian yang hitam. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata wal afra afdal minas sauda. Ya dan yang berwarna keruh lebih utama daripada yang berwarna hitam dan yang berwarna putih lebih utama daripada semuanya. Wa idza kana sawat haula ainaiha wa famiha wa fi rijlaiha ashbahat udhiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam, kalau ternyata ya kambingnya putih dan ternyata di sekitar matanya hitam, ya demikian pula mulutnya hitam dan kedua kakinya pun hitam, maka itu menyerupai kambing yang, kambing yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka yang disebutkan dalam riwayat yang lain ketika menyebutkan tentang keutamaan ya e, membebaskan budak aghlaha samana wa anfasuha inda ahliha itu yang paling mahal. Maka ya kita berlomba-lomba ya akhi Ya di dalam beruthiyah coba kita berusaha yang paling mahal, bukan untuk ber, berbangga-bangga tidak. Akan tetapi tentunya kita berusaha ya untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Kemudian peringatan bagi mereka yang ingin berkorban ya berutiyah apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah tidak boleh dia ya memotong rambutnya dan kukunya sampai dia menyembelih sebagaimana sudah disebutkan tadi hadisnya idza dakhalatil ashru apabila telah masuk 10 awal bulan Zulhijjah dan seseorang dari kamu hendak berudhiyah janganlah ia memotong rambutnya jangan pula dia memotong ya kukunya dia mengambil dari kuku atau kulitnya sedikit pun juga Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum Adapun waktu berkorban, para ulama bersepakat bahwa tidak boleh menyembeli hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Ya, sudah kita sebutkan tadi hadis Abu Burdah di mana ia ia menyembeli hewan kurbannya sebelum Idul Adha, sebelum sholat, maka Rasulullah bersabda ka syatu lahmin. Ya kambingmu itu bukan kambing ya kurban, tapi itu kambing sebatas buat dimakan saja. Maka disebutkan dalam hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dhabaha qabla salati fa inna ma dhabaha li nafsi, wa man dhabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu wa ashaba al muslimin." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Siapa yang menyembeli sebelum sholat, berarti ia menyembeli untuk dirinya, kata Rasulullah. Dan siapa yang menyembelihnya setelah sholat, maka telah sempurna nusuknya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Adapun akhir waktunya terjadi ikhtilaf, sebagian mengatakan sampai di, di akhir bulan haji. Sebagian mengatakan sampai di, di akhir ya, hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 13. Ya, Allahu a'lam. Adapun tempatnya ya akhi, disebutkan dalam hadis Jundub bin Sufyan ia berkata Syahidul Adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Falam فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله berkata ya Jundub bin Sufyan aku menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah beliau selesai salat beliau mengucapkan salam akan tetapi Rasulullah melihat ada daging-daging kurban yang sudah disembelih sebelum selesai salat maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyembelih ya hewan kurbannya sebelum sholat, hendaklah ia mengganti dengan hewan yang lain. Dan siapa yang tidak menyembelih, yang belum menyembelih, silahkan ia membaca apa menyembelih dengan Bismillah. Lihat, ya, hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa mereka menyembelih di lapangan tempat sholat. Itu yang sunnah. Ya. Akan tetapi kalau misalnya dia ya eh, apa namanya? memotong hewan kurbannya di rumah atau di tempat yang lainnya maka itu sudah mencukupi. Ya. Karena tidak diwajibkan atau bukan bukan sebuah syarat sah udhiyah seseorang harus menyembelih di tempat sholat. Tidak. Adapun ya perbuatan Rasulullah yang sifatnya sebatas perbuatan itu tidak menunjukkan kepada hukum wajib. Karena kaidah fikih berkata mujarradul fi'li la yadullu 'alal wujub. Ya sebatas perbuatan Rasulullah tidak menunjukkan ya itu hukumnya wajib. Kemudian al Islam apa yang bisa kita gunakan daripada binatang ternak, apa binatang udhiyah. Maka boleh kita makan, boleh kita sodahkan juga sebagiannya, dan boleh kita untuk simpan beberapa hari atau beberapa bulan lamanya. Disebutkan dalam hadis, ya, dari Salama bin Al-Aqwa, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang berkurban di antara kalian Janganlah menyimpan sampai lebih dari tiga hari, sementara daging itu masih ada di rumahnya. Namun, kata Salama bin Al-Aqwa, ketika tahun yang datang, mereka berkata, Wahai Rasulullah, apakah kita melakukan sebagaimana kami lakukan di tahun kemarin? Maka Rasulullah SAW bersabda, Kulu wa at'imu wa dakhiru. Makanlah, berikan makan kepada orang lain, dan simpanlah فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها karena tahun kemarin itu kebetulan memang sedang ditimpa ya kesulitan paceklik makanya aku ingin kalian membantu mereka ya yeah. artinya ya larangan itu sudah tidak dimansuh ya karena keadaannya waktu sangat dibutuhkan namun ketika keadaannya sudah membaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ikhwatul Islam ya memberikan izin hewan itu ya yang pertama ya kita ambil untuk dimakan yang kedua untuk disimpan dan yang ketiga yaitu untuk diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan ini menunjukkan diperbolehkan ya kalau dia mengambilnya sepertiga sepertiga sepertiga pun tidak apa-apa Kemudian yang harus diperhatikan ya akhi, jangan menjual sedikit pun dari hewan kurban. Ya tidak kulitnya, tidak bulunya, tidak rambutnya, ya tidak pula dagingnya, tidak pula ya kepalanya, tidak pula ya daging it ininya. Ya karena itu adalah lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun hadis yang menyebutkan jangan kalian menye, ya, mem, mem, mem, menjual sedikit pun dari hewan kurban ya, dari sembelihan itu hadisnya dhaif akan tetapi ya dalil-dalil yang menunjukkan juga yang lain itu jelas bahwa itu adalah tidak diperbolehkan karena apa? Ya karena itu sudah ya di, di apa di, di untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian ikhwatal Islam yang harus diingat ya bahwa penjagal atau tukang potongnya itu tidak boleh diberikan sedikit pun dari daging udhiyah. Tidak ya kulitnya, tidak pula kepalanya, tidak pula kakinya. Makanya disebutkan dalam hadis dari hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala fi jazaratiha syai'a dan tidak boleh ya jagal atau tukang potongnya diberikan sedikit pun dari hewan kurban." Dan dalam satu riwayat ya yang dikutip Muslim juga, "Nahnu nu'tihi min indina." Kami memberikan upah dari kantong kita sendiri. Ini menunjukkan ya ya buat tukang potong itu tidak boleh untuk mendapatkan bagian dari hewan korban yang ia potong. Ya, bagaimana kalau ternyata ada orang lain ngasih ke tukang potong? Apakah dia boleh? Artinya, ya orang lain misalnya dari dia berkorban sendiri yang kemudian kebetulan tukang potong itu dikasih sama dia. Bolehkah? Iya. Jawabnya boleh. Adapun keadaan sekarang memang ya terkadang sulit siapa yang mau menerima ya Eh, kulit-kulitnya. Sementara orang siapa yang butuh kulit dimasak juga tidak bisa. Ya kebanyakan ya ya dijual lah begitu. Maka ya tidak apa-apa kita berikan kepada misalnya dua orang atau tiga orang dari orang-orang yang butuh ya. Daripada kulit-kulit yang ada, setelah itu terserah mereka, mereka hendak menjual atau yang lainnya untuk kebutuhan mereka silahkan. Allahu'alam. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian bagaimana ya tata cara menyembelihnya? Tentunya akhi menyembelih hewan kurban ya disyaratkan yang pertama yaitu seorang muslim. Adapun ya orang kafir tidak diper, diperkenankan karena tidak diterima ibadah mereka. Demikian pula apabila mewakilkan kepada orang lain pun tidak boleh orang kafir, hatta itu orang Yahudi dan Nasrani, walaupun sembelihan mereka halal untuk kaum muslimin atau yang akan tetapi untuk udhiyah kata Syekh Uthaymin rahimahullah karena itu berhubungan dengan masalah ibadah sementara niatnya orang kafir itu tidak sah maka tidak diperbolehkan. Kemudian ya yang harus dipenuhi yang kedua adalah an yakuna akilan, berakal. Maka sembelihan orang gila tidak sah. Yang ketiga, yaitu tidak boleh dalam keadaan diharamkan dia menyembelih atau ber, ya seperti orang yang ihram. Maka orang yang sedang ihram ya di dalam misalnya e, tidak boleh di apa dikatakan apa namanya orang yang sedang berihram tidak boleh dia apa berburu maka diharamkan kepada dia. Yang keempat, ya syaratnya yaitu hendaknya membaca bismillah. Ya hendaklah dia membaca bismillah. Ya ketika dia menyembelih ya dia mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Ya. Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadza eh, hadza anni wa an ahli baiti atau hadza fu'an fulan bin fulan kalau ternyata dia mewakilkan untuk orang lain. Dan juga diperbolehkan membaca doa berikut ini ya di mana Rasulullah saw disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah ya ketika beliau eh, apa namanya hendak menyembelih beliau kemudian menghadap kiblat ya, dirobohkannya di atas rusuk yang kanan, diinjaknya di bawah lehernya. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa, Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر Kemudian ia pun menyembelih. Ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Maka diperbolehkan. Apa disunahkan juga membaca bacaan tadi. Tapi kalau misalnya dia hanya membatasi membatasi misalnya Allahumma ya hadza anni wa an ahli baiti atau an fulan bin fulan bismillah Allahu akbar maka itu sudah mencukupi juga. Ya. Kemudian ikhwatal Islam, adab yang harus diperhatikan dalam e, menyembelih. Yang pertama adalah wajib mengasah daripada e, pisau yang akan dijadikan alat untuk menyembelih. Karena kita diharamkan untuk menyiksa binatang dan diharamkan untuk e, mengasahnya di depan hewan yang hendak kita sembelih karena disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang mengasah ya pisaunya di depan kambing yang hendak ia sembelih maka Rasulullah SAW ya murka dan bersabda aturidu antumita mautat ya apakah kamu hendak membunuhnya beberapa kali maka ikhwatul Islam. Yang kedua yaitu ya adabnya menghadap kiblat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah tadi. Ya. Dan juga berdasarkan keumuman hadis khairu amalin mastuqbila bil qiblah. Sebaik-baiknya amal adalah yang dihadapkan kepada kiblat. Yaitu orangnya bukan kambingnya ya. Adab yang kedua yaitu merebahkan si kambing di atas rusuknya yang kanan. Kemudian diinjak di bagian bawah lehernya, lalu kemudian disembelih. Ya dengan membaca tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, demikian daripada adab menyembelih. Saya kira cukup ya apa yang saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat ya ber, yang apa ber, apa seputar tentang masalah udhiyah ya berkurban ya, karena kita berusaha untuk ya berkurban sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berkorban ya hendaknya yang paling afdal adalah dia sendiri yang menyembelih ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW sendiri yang beliau sendiri yang menyembelih. Tapi kalau memang dia tidak mau, ya atau takut atau yang lainnya silahkan mewakilkan kepada orang lain. Nah. Baiklah para pendengar uja dimanapun Anda berada Masih bersama kami di malam hari ini Dengan kajian seputar fikih udhiyah Bersama Ustaz Badru Salam Hafizullahullah Ta'ala Dan telah kita bahas bersama mengenai uh, Hukum dalam udhiyah maupun binatang dan hal-hal yang lainnya Para pendengar semua dapat untuk berpartisipasi dalam sesi selanjutnya, sesi tanya jawab di nomor yang masih sama di 021 823 6543. Atau bagi para pendengar yang hendak mengajukan pertanyaannya lewat SMS bisa juga kami terima di 08 0819896543. Baik, untuk yang pertama kita angkat pertanyaan melalui SMS terlebih dahulu. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Jogja, jauh sekali nih, dari Abu Khalil. Ustadz, apakah boleh kurban dengan kambing yang tidak memiliki tanduk? Tentunya bukan sebuah syarat. <clears throat> kambing itu harus bertanduk. Memang ya yang lebih utama adalah yang bertanduk. Akan tetapi apabila kambing itu tidak bertanduk selama ya umurnya sudah mencukupi, ya maka itu diperbolehkan dan sah. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa di mana, Pak? Dari Fahri. Fahri di mana, Pak? Di Otista. Di, Otista. Sewa Baik, silakan Pak Fahri. Oh, saya mau bertanya, kalau kita ini korban dua saudara kita yang sudah nggak ada, atau ibu kita atau orang tua kita gitu, bagaimana keterangannya? Baik, cukup Pak? Atau sama orang lain kerabat lain gitu? Ya. Saudara kandung, orang tua atau kerabat? Iya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam uh, terdapat fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwa beliau ditanya tentang berkorban untuk orang yang sudah mati. Maka beliau berkata bahwa karena korban itu termasuk sodakah. Sedangkan telah ada dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya bersodakah untuk orang yang sudah mati, maka beliau menyatakan boleh. Dan Syekh Uthaymin, ya Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin rahimahullah dalam kitab Syarah Mumti' menyebutkan bahwa sebetulnya ya kata beliau e, belum beliau belum mendapatkan adanya contoh dari salafus salih dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in bahwa mereka beruthiyah dengan eh, untuk orang yang sudah mati. Walaupun demikian kata beliau untuk menyatakan bahwa itu bid'ah itu pun sulit. Seakan beliau ya mengisyaratkan bahwa beruthiyah untuk orang yang sudah mati lebih baik ya ditinggalkan saja. Ya artinya ini butuh daripada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, Allah Untuk yang keduanya saat berkorban untuk saudaranya yang masih hidup gimana saat? Yang jelas ya, kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Dan kita pun berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala demi pahala, sebab kita sangat butuh kepada amal soleh. Maka kita lebih butuh kepada pahala, dan kita berusaha untuk berlomba kepada pahala itu. Maka ya, bila kita ber, apa beruthiyah untuk diri kita dan diniatkan pula untuk saudara apa untuk keluarga kita sebagaimana Rasulullah mengatakan hada anni wa an ahli baiti yakni dariku dan dari ahli baitku maka itu adalah sesuatu yang afdal dan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik, para pendengar, kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bapak? Abu Ferry di Bekasi. Abu Ferry di Bekasi, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, tadi sama saya mau nanya, tadi disebutkan bahwa Eh, kalau sudah memasuki tanggal 10 tidak diperkenankan motong rambut dan kaki eh, apa uh, kuku yang dimaksud uh, motong rambut dan kuku itu maksudnya yang berkurban apa uh, hewannya gitu Ustaz, Ustaz itu nah Ustaz itu Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Coba kita perhatikan hadis itu Pak ya Rasulullah SAW bersabda jika dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi fala yamassa ya min sya'rihi wala min basyarihi syai'a au kama apabila sudah masuk 10 awal uh, awal Zulhijjah dan seseorang dari kamu hendak berudhiyah janganlah ia memotong kuku dan rambutnya kalaulah ia ya, kembalinya kepada hewan kurban pasti Rasulullah menyebutnya dengan domir ha fala yamassa min sya'riha wala min basyariha syai'a karena kembalinya kepada uthiya dan uthiya itu muannat. Yang kedua, tidak pernah ada sejarahnya. Ya bahwa binatang kurban itu atau binatang sebelum atau ketika tidak dikurbankan itu diambil kuku dan rambutnya. Ya, hewan mana yang antum kita lihat dan tanya juga kepada mereka yang apa punya e, ternak kambing atau sapi bahwa mereka suka mengambil kuku-kukunya. Jadi ya, gunting kukunya. Tidak ada manfaatnya tentunya kalau ternyata dikembalikan kepada apa namanya? domir itu kepada hewan kurban. Maka dari itu, ya saya belum menemukan satupun pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu kembali kepada hewan kurban. Ya, dan siak redaksi daripada hadis itu menunjukkan ya bahwa itu kembali kepada orang yang menyembelih bukan kepada hewan kurbannya. Nah. Baik, mudah-mudahan jelas untuk Pak Fahri di Bekasi maupun untuk pendengar lain yang menyaksikan, yang mendengarkan acara ini. Baik, untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui SMS. Ustaz, apakah ada dalilnya bahwa yang menyembeli hewan kurban malamnya tidak boleh dalam keadaan junub? Dari Abu Sifa ini. Sama sekali tidak ada dalil sama ya. sekali tidak ada. Yang saya tidak tahu adanya adil yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Ini semua adalah perkara-perkara yang memberatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bersabda, apabila sudah masuk ke 10 awal Dzulhijjah dan seseorang dari kalian ingin berufiyah, jangan memotong ya rambut dan kukunya. Beliau hanya membatasi itu. Kalaulah ya tidak boleh berjunub pada waktu malamnya Tentu Rasulullah SAW sudah menjelaskannya kepada umatnya. Allah Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz melalui SMS sebelum kita angkat pertanyaan melalui telepon. Ini mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan kebiasaan banyak Ustaz, yaitu untuk mengkonsumsi daging kurban oleh panitia Ustaz. Apakah diperbolehkan? Iya e, panitia yang berkorban atau yang meng, me, apa, mengurus daripada pembagian dan yang lain-lainnya, ya apabila dia mengambil bagian daripada hewan kurban dan si pemiliknya menyatakan boleh, ya untuk hadiah untuk mereka maka itu diperbolehkan. Ya tidak apa-apa, ya eh, panitia misalnya mengambil bagian daripada hewan kurban ya selama itu bukan tukang jagal tidak bu, bukan tukang potongnya ya maka itu diperbolehkan makanya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah mumti ketika menyebutkan tentang memberikan hadiah dari hewan kurban beliau mengatakan boleh artinya kata beliau ya dalam syarah mumti diperbolehkan hewan kurban itu untuk tiga perkara yang pertama adalah untuk disodakohkan yang kedua adalah untuk diri kita dimakan dan disimpan dan yang ketiga adalah untuk diberikan hadiah. Kalau dia berikan hadiah misalnya kepada saudaranya yang mampu, kata Syekh Uthaymin boleh. Nah. Baik, untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari siapa di mana? Uh, dari Um Albani di Cibarusah. Um Albani Cibarusah, tafadhol. Uh, eh, Ustaz, saya mau nanya ini ya di sekolah anak saya kan akan diadakan sembeli daging kurban gitu. Terus di kertas lebarannya itu mengatakan apabila kurban sunnah maka akan mendapatkan sepertiga dagingnya dan apabila kurban wajib maka tidak mendapatkan apa-apa. Uh, saya nanya ini apakah di dalam Islam ada aturan kurban wajib dan kurban sunnah itu saja. Sukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun juga baru mendengar perkara seperti ini yang saya sebut dan saya sudah sebutkan tadi di awal bahwa hukum kurban ya para ulama berikhtilaf. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan sunnah. Ya maka perincian-perincian seperti ini ya tidak ada dasarnya dari dalil dan tidak pernah dikenal pula pada zaman salafus salih yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menyebutkan dalam hadisnya kulu wa'ad-dakhiru. Makanlah dan berikan makan kepada orang lain dan simpanlah. Itu adalah merupakan izin secara mutlak. Ya tidak dibedakan antara yang sunnah atau yang wajib. Allah Baik, mudah-mudahan jelas untuk Umu Albani di Cibarusa. Untuk berikutnya, kembali kami akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari siapa di mana? Dari Bu Nining di Bekasi. Bu Nining di Bekasi. Silakan Bu Nining. Ya, uh, mau nanya, saya kan kurban di kampung ya. Saya titip orang tua saya. Uh, hukumnya gimana ya uh, Ustaz? Boleh nggak itu kalau kayak gitu terus? Kalau di sini saya cukup niat aja apa gimana gitu? Oh, baik. Baik, cukup Bu Nining. Uh, keduanya cukup ya. Cukup satu aja, Bu. ya. Oh iya deh. Waalaikumsalam Uh, Pada asalnya yang paling utama adalah kita menyembelih di tempat kita sendiri. Ya, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, justru yang lebih utama adalah kita kita juga yang menyembelihnya sendiri. Namun apabila misalnya di tempat orang tua kita di sana lebih membutuhkan sehingga maslahatnya lebih besar dan manfaatnya pun lebih besar maka itu diperbolehkan ya Allah baik untuk yang kedua Ustaz kalau memang kurbannya di tempat yang jauh untuk yang berkurban apakah cukup dengan niat saja tadi iya cukup cukup dong ya dia ya. apa e, mengatakan kepada orang tuanya tolong ini sembelihkan atas nama saya hmm. ya jadi si apa namanya si penyembelih itu ya dia mengucapkan nanti bismillahi Allahu akbar hadza an fulanah binti fulanah disebutkan namanya. Allah Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk Bu Nining. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan melalui SMS di 0819896543. Ustad, Ustadz, apakah benar orang yang belum akikah pada waktu kecil tidak diperbolehkan untuk berkurban, tapi harus didahulukan akikah terlebih dahulu. Yes. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau ya yang menyebutkan tentang masalah e, bayi saya lupa judul bukunya ya. Beliau menyebutkan perkataan Imam Ahmad bin Hambal bahwa apabila akikah dan uthiyah itu dibarengkan maka itu mencukupi jadi apabila misalnya seseorang yang meniatkan untuk diudhiyah dan untuk akikah, maka itu mencukupi. Ya, Allah Allah. Baik, untuk selanjutnya Ustaz dari Abu Asyaukani di Citerup, Ustaz. Bagaimana hukumnya arisan Ustaz untuk berkurban atau arisan kurban? Ya akhi, apabila kita tidak mampu, maka Allah tidak membebani kita. Ya Allah berfirman, La yukallifallahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani sesuatu apa Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan sesuatu yang sulit ya kita untuk lakukan ya tidak perlulah kita bersusah payah dengan cara arisan apalagi itu sifatnya seumur hidup sekali. Apa namanya bukan seumur setahun sekali maaf. Yang hmm. barangkali kalau misalnya yang beriuran itu 20 orang, barangkali yang ke-20 akan menunggu sampai 20 tahun yang akan datang. Ini sesuatu yang memberatkan sekali. Ya, wal masyaqqata Jilwat taisir. Kalaupun dia memang tidak mampu untuk berutia, bagaimana lagi? Ya, lebih baik dia kumpulkan sedikit demi sedikit agar dia bisa berutia. Nah. Baik, mungkin satu lagi saat pertanyaan lewat SMS sebelum kita angkat pertanyaan lewat telepon. Apakah benar saat pahala kurban seperti bulu hewan yang dikurbankan? wa alam, saya belum mendapatkan dalil masalah itu. Karena ya, untuk menyebutkan sebuah pahala berapa besar dan yang lainnya ini butuh kepada wahyu. Allah yang Maha tahu. Ya untuk menyebutkan tentang pahalanya besar segini sampai sebesar apa setiap puluh hewannya dia dapat pahala. Ya, ini butuh kepada dalil. Ya, ini butuh kepada dalil akan tetapi yang jelas bahwa pahala berkorban atau berufia itu ya besar pahalanya dan yang sampai kepada Allah bukan hewan kurbannya, tapi pahalanya, keikhlasannya, ketakwaannya. Allah berfirman, لا ينال لا, لا ينال الله لحومه Ya, tidak akan sampai kepada Allah da, apa dagingnya tidak pula darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ya ketakwaan ya di antara kalian. Allah. Baik, Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi manfaat bagi yang lain yang mendengarkan dalam kajian ini. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan melalui line telepon di 8236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa di mana? Dari Umu Sarah di Kebon Jeruk. Umu Sarah Kebon Jeruk. Ya. Silakan Umu Sarah. Eh, gini Ustaz, Ana mau nanya, kan suami anak eh, insya Allah akan berkorban. Eh, kalau kebe kebetulan Ana ada rezeki pribadi sebagai istri Ana ingin kurban juga boleh ya Ustadz ya. Nah, baik. uh, selain itu uh, tadi kan Ustadz sebutkan nggak boleh gunting kuku ya. Ya. Tapi saya lupa tuh udah gunting kuku gimana Ustadz ya? Iya, baik. Nah, udah cukup? Udah itu aja deh. Iya, Salah. Iya. Afwan. Gitu. Waalaikumsalam Iya, apabila istri misalnya, ya, mengeluarkan dari uang pribadinya untuk berkorban, maka boleh ya jelas diperbolehkan tidak ragu lagi e, adapun sesuatu yang sudah lupa maka ini dimaafkan karena, karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda Inna tajawaza li an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaih Ya Allah sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku kesalahan yang tidak disengaja kemudian lupa dan yang dipaksa nah Baik, masih kami angkat pertanyaan melalui line telepon di 8236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari Umul Lutfan di Graha Sri. Umul Lutfan, ya, silakan iya. Umul Lutfan. Uh, Afan Ustaz mau nanya, uh, di beberapa masjid kan uh, udah menjadi kebiasaan bahwa yang namanya kulit itu selalu dijual. Nah, yang seperti itu apakah kurbannya tetap sah atau enggak? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ia yang berkorban itu ia ber, apa namanya menyembelih kurbannya dan telah disembelih dengan nama Allah, ya maka sudah sah. Adapun yang berhubungan dengan dengan masalah menjual kulitnya, yaitu tidak berhubungan dengan syarat sah. Akan tetapi itu tentunya ya bisa jadi mengurangi pahala ya yang didapat oleh seorang hamba. Maka dari itu, ya apabila ia menjual daripada bagian daripada hewan kurban itu, ya tetap sah dia dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama dengan penuh keikhlasan dan dari uang yang halal. Ya adapun dia jual, ya maka ia telah melakukan sebuah apa yang mengurangi kesempurnaan daripada uh, udhiyahnya tersebut. Allah kalau yang menjualnya panitia itu Ustaz? Kalau memang ternyata maslahat mengharuskan demikian, ya keadaan. Hmm. mana kalau memang ternyata kalau dibagikan kepada fakir miskin ternyata tidak ada yang menerimanya. Ya, sehingga mau tidak mau akhirnya harus dijual juga. Kemudian dari hasil penjualan itu diberikan kepada fakir miskin, maka kalau memang keadaannya demikian, ya tidak mengapa. Allah Baik, untuk selanjutnya kami masih angkat satu pertanyaan dulu melalui line telepon di 8236543 dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan membahas pertanyaan melalui SMS. Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. dari siapa di mana Pak? Pak Samsul Simanggis. Pak Samsul Simanggis, radionya monitornya bisa dikecilkan Pak? Ya, ya. Kan. Iya, silakan. Nah, itu apa yang penjelasan untuk sapi tujuh orang itu untuk tujuh orang atau apa untuk tujuh keluar apa tujuh kepala keluarga gitu Ustaz. Nah, dan untuk takbiran itu mulainya kapan ya Ustaz? Itu aja. Baik. Waalaikumsalam. Iya, kalau kita lihat dari lafaz hadis ya disebutkan bahwa sapi itu untuk tujuh, artinya tujuh orang. Iya. Maka tujuh orang itu bersekutu untuk kemudian dia membeli sapi. Itu yang ditunjukkan oleh hadis. Ya Allah alam, itu yang saya fahami. E, kemudian tentang masalah takbir daripada Idul Adha yang sunnah itu adalah dimulai dari eh, semenjak setelah sholat fajar tanggal 9 Zulhijjah. Ya tadi pagi seharusnya kita sudah mulai bertakbir dan diakhiri dari tanggal 3 ya jadi pada tanggal 13 daripada hari tasyrik ya setelah sholat asar dan takbiran pada waktu Idul Adha itu ada dua macam yang pertama adalah yang disebut dengan takbir mutlak artinya tidak terikat dengan waktu kapan saja di mana saja kita ya mengucapkan takbir yang kedua yaitu takbir muqayyad yaitu yang terikat dengan sholat fardu maka disunnahkan setiap ya setiap salat fardu kita mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ya, itu yang dilakukan oleh para sahabat dan Ibnu Ibnu Ibnu Qudamah dalam kitab al mukti mengatakan bahwa ini adalah ijma' ya kesepakatan para ulama Allahu a'lam itu maaf Ustaz, membaca takbirnya itu setelah selesai sholat atau ba'da zikir Ustaz? yang saya pahami setelah selesai sholat. Nah, Dengan di komando boleh Ustaz? E, tentu masing-masing dikeraskan ya. Masing-masing dikeraskan. Ya. Akan tetapi imam ya terkadang kalau imam tidak memulai barangkali makmumnya diam. Hmm. Maka pada waktu itu imam yang memulai agar yang lain pun segera melaksanakan daripada sunnah ini. Memang kita lihat sunnah ini sudah mulai eh, bahkan dihilangkan apa di, di, di, ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya kita hmm. lihat ya di masjid-masjid sayang sekali setelah sholat fardu tidak terdengar ya ucapan takbir yang tidak pula ter, ter, ter, ter, terdengar gema takbir antara imam dengan makmum ya tentunya ya tidak diharuskan kita harus mengucapkannya dengan apa namanya seperti kor suara yang satu justru seperti ini banyak para ulama yang mengatakan ini ter, termasuk perkara yang diada-adakan Ya, karena Rasulullah dan para sahabatnya ketika bertakbir, berzikir, tidak pernah dinukil bahwa mereka ya dengan satu suara kor. Ya apalagi kalau ada satu suara pertama, ada suara kedua. Ini jelas ya, menyerupai orang-orang Nasrani di gereja-gereja mereka. Allahu a'lam. Baik, mudah-mudahan cukup jelas bagi pendengar Roja dimanapun Anda berada. Kita masih dalam sesi tanya jawab. Dalam kajian malam hari ini membahas mengenai fikih udhiyah tentang kurban dan untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui SMS. Ustadz, bolehkah daging kurban dibagikan juga kepada orang yang tidak beragama Islam? Mana Uh, kalau memang ternyata ada maslahat, jadi seperti diharapkan orang tersebut masuk Islam, ya dengan kita memberikan udhiyah ada maslahatnya, manfaatnya untuk takliful kulub, ya untuk apa namanya menarik hatinya ya agar dia tertarik kepada Islam maka itu diperbolehkan tapi kalau ternyata tidak ada masalah apa-apa yang sebatas memberikan maka lebih baik dihindari ya kita cari kaum muslimin yang membutuhkan karena itu mereka yang lebih kita perhatikan dan kita tolong mereka nah baik untuk selanjutnya Ustaz uh, ada pertanyaan mengenai hukum yang rojih dari berkurban jika tidak melihat hewannya atau ada pertanyaan yang lain yang berkaitan transfer melalui rekening atau juga ada pertanyaan yang berkaitan sama transfer dan mendapatkan uh, ini Ustaz, daging kurban dalam kaleng Ustaz. Uh, pertama ikhwatul Islam tidak disyaratkan dia harus melihat hewan kurban. Ya selama ia sudah berniat dan mengirimkan misalnya uang ya ke suatu lembaga untuk disembelihkan di sana ya dan dia pun yakin bahwa lembaga yang melaksanakannya juga insya Allah faham sunnah dan tahu bagaimana tata cara menyelenggarakan udhiyah maka itu sah ya maka itu sah adapun berkorban dengan hewan dengan kalingan, ya maka ini jelas ya tidak sesuai dengan tujuan daripada uthiyah itu sendiri. Sebab maksud tujuan daripada uthiyah yaitu ibadah menyembelih. Karena menyembelih itu adalah merupakan ibadah. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan hai Muhammad sesungguhnya salatku, sembelihanku yang nusuk di sini ditafsirkan oleh banyak ulama yaitu zabihati yaitu sembelihanku Ya, maka tujuan daripada udhiyah kita berkorban adalah yaitu sembelihannya. Bukan karena ya ke, bukan ya berupa daging-daging kalengan yang sudah menjadi kaleng, apalagi hmm. daging kalengan itu barangkali sudah diolah sebelum kita sholat Idul Adha. Padahal sudah kita sebutkan bahwa ya apabila e, binatang udhiyah itu disembelih sebelum sholat Idul Adha, maka itu bukan ya sembelihan udhiyah lagi akan tetapi kata Rasulullah disebutkan dalam hadis, ya syatulah yaitu ya sebatas buat diri kita sendiri. Tidak sah ya daripada sembelihannya. Nah. Hmm. Baik untuk selanjutnya Ustaz, masih melalui SMS dan banyak pertanyaan yang senada diantaranya dari Abu Muhammad di Bogor maupun dari penanya-penanya yang lainnya mengenai berkurban dengan kerbau Ustaz. Apakah bisa disamakan dengan sapi? Allahu alam sama antara kerbau dengan sapi. Karena ia satu jenis ya dan sama si satu rumpun. Iya. Maka ya bagi mereka yang berkorban dengan kerbau ya maka sah Allah Baik. Untuk satu lagi saya melalui SMS sebelum kita angkat pertanyaan melalui telepon kembali dari M Yusuf di Pulau Asem Ustaz. Bagaimana kalau hewannya betina? Apakah ada larangan berkurban dengan hewan betina Ustaz? e, tidak ada ya larangan apa perintah untuk e, menyembelih ya jantan saja misalnya. Tidak ada juga larangan untuk menyembelih betina. Akan tetapi para ulama mengatakan ya semakin mahal dan semakin bagi, eh, semakin besar atau gemuk hewan utia maka itu yang lebih utama. Barangkali kalau misalnya ya, pejantan itu lebih mahal daripada betina, tentu lebih utama. Itu sebatas keutamaan saja, akan tetapi kalau dia misalnya menyembelih yang betinanya, maka itu pun juga mencukupi. Allahu a'lam. Karena hadis-hadis ya yang menyebutkan tentang udhiyah itu sifatnya mutlak, tidak disebutkan apakah harus betina atau jantan. Nah. Baik para pendengar roja masih bersama acara kami di kajian malam hari ini membahas mengenai hukum udhiyah dan kita sedalam sesi tanya jawab untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 8236543. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu? Dengan Umu Ahsan di Bekasi. Umu Ahlan. Ahsan. Ahsan, tafadol Umu Ahsan. Ya, makasih Ustaz. Uh, eh, tiga tahun yang silam itu uh, apa namanya di sini di adegan ceramah ini ceramah ibu Kurban itu katanya ada tiga tiga sebab mengapa kambing ini dikorbankan. Pertama karena dia nggak punya aturan. Keduanya karena kalau manusia itu kalau kambing laki kayak apa istilahnya hipersek gitu Ustaz. Hmm. Lalu ketiganya itu kalau untuk kambing wanita dia uh, kurang memperhatikan anak-anaknya. Apakah demikian dijelaskan di apa agama Islam gitu? Hmm. Lalu bagaimana dengan sebab mengapa uh, eh, ontak sama sapi gitu dikorbankan juga Oh, baik. Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, ini adalah penyebutan hikmah yang saya pahami itu dari apa yang dia pahami ya seakan-akan dia menganggap bahwa kambing itu binatang yang gak beres ya binatang yang harus disembelih jelas kalau alasan-alasannya seperti itu ya kenapa ya kambing itu sekalian saja diharamkan untuk dimakan karena sifat-sifatnya yang buruk makanya ketika Ibnu Qayyim menyebutkan tentang uh, ilat kenapa kita diharamkan memakan daging babi kata Ibnu Qayyim karena terkadang perilaku seorang manusia terpengaruh daripada apa yang dia makan ketika babi itu punya sifat-sifat yang buruk seperti dayuth dia tidak punya sifat cemburu terhadap ya apa pasangannya bahkan ketika ada pejantan lain yang ingin e, mengawini ya e, apa namanya pasangannya dibantunya sama si suaminya ini sama apa pasangan laki-lakinya iya, ya juga ya sifat-sifat lain yang kotor daripada daripada babi makanya kita Ibnu Qayyim ya maka di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan daging babi karena babi itu mempunyai sifat-sifat yang sangat ya jelek sekali dan buruk makanya Allah Subhanahu wa taala larang Kalaulah, yes, apa yang dikatakan oleh si penceramah tersebut bahwasannya eh, apa namanya apa namanya sifat-sifat kambing itu karena buruk seperti itu barangkali itu lebih berhak untuk dikatakan kalau begitu jangan dimakan dan tidak boleh dimakan sebab ya seseorang akan terpengaruh daripada sifat daripada maka, binatang yang ia makan makanya Allah melarang juga anjing ya dan ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala rata-rata adalah binatang-binatang yang memang sifatnya itu ya sifatnya sangat buruk sekali. Kemudian yang kedua bahwa penyebutan hikmah dari si dai itu bertentangan sangat bertentangan dengan hikmah mengapa para nabi dan rasul semuanya menggembalakan kambing. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang ya saya ingat hadis itu sahih bahwa tidak ada seorang pun nabi kecuali ia menggembalakan kambing. Ya. Mengapa demikian kata para ulama? Karena ya memang kambing itu di antara sifatnya susah diatur. Sehingga pada waktu itu dibutuhkan kepada seorang penggembala kambing untuk sabar. Disitulah ia dilatih untuk sabar. Yang kedua, kata Ibnu di antaranya Ibnu Qayyim juga menyebutkan mengapa para nabi dan rasul itu ya Menggembalakan kambing karena di antara sifat kambing itu adalah sakinah wal waqar, tenang. Ya, dan ini merupakan sifat yang baik. Kemudian yang ketiga, kalaulah yang dikatakan oleh si khatib itu ya demikian, tentu Rasulullah SAW tidak akan memuji kambing. Ya karena Rasulullah SAW dalam beberapa hadis memuji hewan kambing, di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Ittakhidil ghanam fa innaha barakah." ambillah ya kambing sebagai binatang ternak karena ia adalah berkah. Bahkan juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW sholat dan menganjurkan sholat di kandang kambing. Demikian pula Rasulullah mengabarkan bahwa kambing adalah binatang surga. Maka hadis-hadis ini semua menunjukkan bahwa ya kesalahan si khatib tadi dalam mengambil hikmah. Ya makanya dalam mengambil hikmah juga seseorang hamba seharusnya melihat dari sisi-sisi yang lain berupa dalil-dalil dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebatas dia kemudian dia mikirin atau renungi sendiri ya tanpa melihat dalil lalu dia kemudian ya menganggap apa yang dia eh, apa namanya tarik dari kesimpulan itu sebagai sesuatu yang ya barangkali menganggapnya dia ya hebat atau yang lainnya Allah Baik, Para pendengar Roja, pukul 21 lewat 19 menit. Masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan dalam sesi tanya jawab kita dalam membahas hukum kurban, hukum udhiyah, dan kami angkat pertanyaan terakhir melalui telepon sebelum kita angkat pertanyaan melalui SMS. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, silakan Pak. Dari ya, siapa, di mana Pak? Pak Budi di Tabun. Ya, silakan Pak. Ya, ini mau nanya Ustaz. E, kalau tadi dikatakan e, si penyembelih itu diharamkan untuk memakan dari binatang korban. Nah, kemudian bagaimana kalau seseorang yang tidak berkorban, dia Dan. sendiri yang penyembelihnya. Iya. Hmm. Padahal tadi dikatakan bahwasanya e, kita dihalalkan memakan hewan sembelihan korban, sedangkan hmm. e, dia sendiri yang menyembelihnya. Berarti bagi keluarga tersebut diharamkan atau bagaimana Ustaz? Tolong dijelaskan Ustaz. Syukran ya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak yang harus Bapak fahami dari sisi bahasa Arab. Ya bahwa disebutkan dalam hadis itu wala yu'ta wala yu'ta min jazaratiha syai'. Tidak boleh ya dari penjagal atau tukang sembelihnya diberikan hewan kurban. Ya berbeda dengan kita yang bukan tukang jagal namun kita sendiri yang memotong. Karena Rasulullah SAW dalam hadis-hadis ia menyebutkan bahwa Rasulullah sendiri yang memotong dan Rasulullah mengambil daripada hewan kurbannya. Jadi ada beda antara orang yang memotong, ya, antara pemilik kurban yang memotong dengan jagal yang memang dia ya profesinya dan memang tugasnya juga sebagai tukang potong dan jagal. Ya maka ini khusus untuk jagal saja tukang potong bukan untuk orang yang menyembelihnya Adapun yang apa apa namanya bukan untuk pemiliknya daripada yang orang yang mau berkorban. Sebab ya hal itu ditunjukkan oleh nas-nas berbeda antara ini dan itu. Nah. Baik, mungkin dua pertanyaan melalui SMS sebagai pertanyaan terakhir. Yang pertama saat dari Hadi Zamzami di Bekasi bahwa di perusahaan di perusahaan saya mengadakan kurban yang mana sapi tersebut dibeli oleh perusahaan untuk dihadiahkan kepada karyawannya yang belum berkurban. Bolehkah ini, Ustaz? Iya, kalau ternyata si perusahaan memberikan mimbabil hibah, ya. Tentu itu diperbolehkan. Ya, perusahaan memberikan sapi kemudian dihibahkan kepada seseorang yang belum berkorban. Maka itu diperbolehkan. Allah Allah. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Ustaz, saya mau berkorban kambing, tapi dengan niat untuk saya untuk keluarga dan juga untuk umat Rasulullah yang belum berkurban. Apakah seperti ini boleh Ustaz dari Abu Utsman Ustaz? Kata para ulama bahwa meniatkan untuk umat yang belum berkurban itu khusus untuk Rasulullah, min khusus yaitu Rasul. Adapun kita karena kita semua adalah umat Muhammad. Ya, dan orang yang setelah setelah kita bukan umat saya. dan bukan pula umat siapapun. Maka dari itu uh, maksudnya bukan umat saya, umat kita, tapi ya kita semua adalah umat Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya Allah alam bahwa itu khusus untuk Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam saja. Adapun kita ya kita katakan bahwa untukku dan untuk ya ahli baitku sebagaimana itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam.